berkurang kebaikannya. Bisa jadi gajinya nggak nambah-nambah, tapi kebaikannya terus bertambah. Istri yang barokah juga itu bertambah tak pernah berkurang. Kebaikannya, Bapak ya, kebaikannya. Jangan ada apa eh, hal-hal e, yang tidak diinginkan oleh ibu-ibu. E, Di dalam nanti Bapak buka ini, saya bicara ini dari salah satu makalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Kordowi di di satu situs beliau. Saya kira orang-orang Telkom sudah akrab dengan situs Syekh Kordowi. Ya. Ini salah satu makalahnya yang ingin saya sampaikan ini. Di makalah yang baru di antara makalah-makalah yang baru Beliau menulis tentang empat kebahagiaan yang Allah berikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita memiliki empat ini, katanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa termasuk orang yang sangat bahagia di dunia dan di akhirat. Dan beliau menjelaskan empat bahagia ini, empat kebahagiaan ini bersumber dari hadis, riwayat atau broni. Menurut beliau di antara empat kebahagiaan yang Allah berikan kepada muslim dan bisa jadi Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Yang pertama, dalam hadis itu disebutkan bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat beliau nyebutnya itu adalah Al-lisanu dzakir. Lisan yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah-perintah berzikir. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita setiap pergantian waktu saja itu ada zikirnya. Seperti pagi itu ada kumpulan zikir-zikir pagi. Dan sore itu ada kumpulan zikir-zikir sore. Bapak, Ibu mau memakai kumpulannya itu yang dikumpulkan oleh umpamanya Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, boleh atau Bapak mau memakai kumpulan-kumpulan zikir pagi petang yang dikumpulkan oleh Imam Hasan Albana dengan namanya Al-Ma'thurat itu boleh. Atau kita juga mau memakai kumpulan-kumpulan zikir pagi petang yang ditulis di, dikumpulkan oleh Syekh Al-Qahtani itu dalam kitab Hisnul Muslim itu juga boleh. Jadi ternyata memang zikir itu diperintahkan. Zikir pagi dan petang itu ada. Kalau di dalam Quran kita banyak menemukan ayat-ayat yang memerintahkan kita harus banyak zikir kepada Allah secara banyak sekali. Zikrang ketiro. Bahkan ee, eh, banyak sekali eh, kata-kata zikir itu di dalam Al-Quran yang ditulis dengan jamak. Ya ayuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Itu menggunakan jamak. Makanya tidak aneh kemudian para ulama dari ayat itu ada yang berkesimpulan bahwa bolehnya zikir secara berjamaah. Atau di dalam hadis juga kita menemukan itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna wa darusunahu illa haffat alaihimul malaikah wa humur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah di antara rumah-rumah Allah kecuali Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, malaikat melindungi mereka dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah nanti di akhirat di tengah orang-orang besar di akhirat itu. Ya, hadisnya banyak. Secara positif Makanya sekarang barangkali menurut saya harus disudahi e, polemik tentang bolehnya atau tidaknya zikir berjamaah. Yang harus dilakukan oleh kita, barangkali ada pandangan fikih, ada pandangan syiar. Ketika syiar ini saya kira sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Ada salah satu partai ketika kampanyenya itu meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, itu ada orang non muslim yang masuk Islam. Karena mendengar zikir itu begitu. Bahkan kita tahu Bung Tomo itu di Surabaya Bapak Ibu sekalian pada perang kemerdekaan itu katanya kan teriakan Allahu Akbar itu didengar setiap saat. Itu intan berzikir. Makanya orang-orang kafir itu akan akan takut mendengar zikir. Sebelum mereka berperang dengan umat Islam, itu mereka akan takut mendengar zikir duluan. Ini di salah satu manfaat zikir itu. Makanya saya berencana itu dengan kawan-kawan yang aktif di Viking Persib itu, bagaimana kalau gol terjadi itu meneriakkan Allahu Akbar gitu. gitu. Saya kira itu nanti musuh-musuh itu tidak akan mampu lagi gitu. Tapi kalau pemainnya orang Islam itu biasa mendengar itu. <laughs> Ketika Indonesia lawan Dortmund kemarin itu kan, itu kalau teriakan Allahu Akbar itu tidak mungkin kalah satu 0 dan Dortmund eh, malas sekali memasukkan gol ya cuman masuk juga lewat tendangan penalti itu sangat tidak elit menurut saya itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi zikir itu begitu. Jadi lebih baik kita dan membuat membuat kita bahagia itu kan kalau di dalam Quran kita dalam surat Ar-Ra'd itu menemukan ayat ala birikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan orang-orang beriman itu katanya hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ya, makanya idealnya seorang ibu, seorang istri ketika akan beli tas itu ketika dia minta uang kepada suaminya kita akan uji saja istri kita nanti Bapak. E, papa, mama mau beli tas. Papa, e, mama minta uang. Terus kita kasih uang. Terus istri kita mau beli tas, e, papa, mama mau beli tas. Kemudian kita bilang, nanti oleh papa dikasih zikir. Itu kira-kira istri kita tenang dikasih uang atau tenang dikasih zikir? ya hanya istri-istri solehah katanya yang tenang dikasih zikir. Gitu, gitu. Memang budaya materialisme ini di Indonesia sudah sangat ini kuat Bapak ya, sehingga orang lupa kepada zikir. Begitu. Ini punya nilai. Saya pernah membaca salah satu sejarah ya tentang perang salib. Ada seorang jenderal dari pasukan kafir itu yang di apa di Ditawan oleh umat Islam. Di tengah malam kemudian jenderal itu mendengar ada suara tangisan di antara pasukan-pasukan kaum muslimin. Jenderal itu kemudian mengendap-endapkan dirinya, kemudian mengintip orang yang menangis itu. Ternyata orang yang menangis itu adalah orang yang sedang membaca Quran sambil menangis. Kemudian di tenda lain ada juga suara yang sambil menangis. Kemudian dia intip lagi, ternyata ada orang yang sedang sujud sambil menangis. Kemudian jenderal itu memiliki kesimpulan. Pantas katanya tentara-tentara Islam itu sulit dikalahkan. Maka ketika terjadi barter pasukan yang ditawan itu, jenderal kafir itu mengatakan, sekali-kali kamu tidak mungkin bisa mengalahkan umat Islam. Kalau selama umat Islam bisa berzikir sambil menangis, bisa membaca Quran sambil menangis, bisa sholat sambil menangis. Nah, makanya kalau kamu ingin mengalahkan umat Islam, kata Jenderal Habir itu katanya jauhkan mereka dari Quran, ganggu sholatnya dan ganggu zikirnya. Nah, makanya kan sekarang ini banyak gerakan-gerakan anti zikir. Ya, salah satunya kan lewat umpamanya stardut gitu kan. Itu nggak kerasa itu, mamamia itu gerakan-gerakan anti zikir gitu. <laughs> Terus apa lagi itu? Apa apa sih Pak itu, Pak? Setiap yang hafal belum tentu nonton itu, Pak. Seperti setiap ustaz tahu ayat-ayat poligami belum tentu poligami gitu, begitu. Saya sangat salut sekali sama Bapak siapa itu yang ngarang buku eh, Laskar Pelangi itu kan orang Telkom Pak ya. Betul kan? Orang Jepang itu kan namanya itu. <laughs> itu zikir. Gitu. Eh, kita mengenai zikir itu kan tidak hanya mengucapkan ini ya. Kan zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Kan begitu kata para ulama. Kalau zikir dengan lisan jelas. Kita mengucapkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah. Umpamanya dalam hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih. Minimal kita katanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari. Hadis sahih itu. Disamakan kita memerdekakan seorang budak dan disamakan eh, kita akan dilindungi dari godaan-godaan setan. Itu hadis sahih. Terus kita banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdihi Terus kita banyak-banyak eh, astagfirullah wa atubu ilaih. Silakan. Atau minimal kita membaca tujuh kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakaltu. Huwa huwa rabbul arshil arif Itu hadis muslim. Itu jelas sahihnya. Bahwa kalau kita mengucapkan itu sehari tujuh kali. Akan dicukupkan keperluan kita oleh Allah. Ya, ya. makanya zikir tingkat tinggi itu seperti itu katanya. Jadi ada doa yang diucapkan oleh anak-anak SD menuntut kepada Allah. Ada doa-doa perguruan tinggi. Kalau doa-doa kepada perguruan tinggi itu kita pengen sesuatu itu kita membaca tujuh kali sehari. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Nah, kalau anak-anak SD kan biasanya meminta itu, ya Allah berikanlah kami, ya berikanlah kami itu doa-doa anak SD katanya. Sebab anak SD itu mintanya minta terus sama orang tuanya, tidak pernah tahu kewajibannya katanya begitu. Ya, makanya sayang banget kalau jauh-jauh umroh dan haji cuma minta naik jabatan atau minta ganti mobil. Aduh, padahal ganti mobil tinggal datang ke dealer itu mudah sekali itu. Kalau kita datang ibadah haji atau umroh itu kita minta dosa diampuni oleh Allah dan minta masuk surga. Dalam hadis riwayat Tirmizi kalau tidak salah, kalau orang minta surga tiga kali, surga tersenyum kepada orang itu. Tiga kali ya sehari. Ya Allah berikan kami surga. Tapi kalau Robiah Aladawiyah itu ya doa, doanya sudah tingkat tinggi juga Pak. Beliau tidak pernah minta itu. Dalam doa-doanya itu Robiah mengatakan, Ya Allah, kalau ibadahku ini karena takut dari neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Itu katanya. Kalau ibadahku ini pengen sana aku dari surga. Ibadahku karena cinta kepadamu. Aku akan ridho di dalam neraka asalkan bersama cintamu. Tapi saya yakin tidak ada orang yang didoi Allah masuk dalam neraka. Begitu kan? Logikanya begitu. Kalau saya baca hadis Rasulullah itu ternyata Rasulullah itu sering-sering membaca doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka ahabu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wal ma'il barid Ya Allah yang kumohon hanyalah cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan amal perbuatan yang bisa mengantarkan aku untuk meraih cintamu Ya Allah jadikan jadikanlah cinta kepadamu sesuatu yang paling aku cintai melebihi rasa cinta kepada diriku, kepada keluarga aku, kepada hartaku, bahkan kepada air yang dingin saat aku dilanda kehausan. Itu katanya begitu Bapak Ibu sekalian. kita zikir dengan lisan, kalau zikir dengan hati jelas ya, kita mengikat hati kita itu agar kita tidak terjerumus dalam hawa nafsu. Nah, kemudian kalau zikir dengan anggota badan katanya anggota badan kita dikontrol agar tetap berada dalam koridor amal soleh. Itu kebahagiaan buat kita. Tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang bahagia di dunia ini selain zikir. Makanya Bapak kalau dikasih bonus itu setahun sekali dengan dikasih zikir oleh ustadz itu harusnya lebih bahagia eh, apa? Lebih bahagia eh, <laughs> ini tergantung iman kita sebenarnya Bapak ya. <laughs> Saya kira kalau bonus itu Pak biasa itu, tapi yang luar biasa itu zikir. Itu begitu. Bapak kalau punya bonus itu cuman kebahagiaan-kebahagiaan jasadi. Tapi kalau zikir itu kebahagiaan, kebahagiaan spiritual. Dan saya yakin kebahagiaan spiritual sangat mahal. Ketika Bapak sekarang duduk di sini, sebenarnya bukan hanya mendengarkan saya. Bapak tinggal baca aja situs Kordowi, itu eh, klik, udah, beres. Bangun bahasa Arab aja gitu. Singkat, padat, udah beres, kopi, sebarkan ke email teman-teman, beres. Tapi ukurannya itu kita di sini tuh kepuasan spiritual. Saya yakin ketika kita semua Bapak Ibu sekalian belum sholat zuhur jam 1, itu seolah-olah dikejar sesuatu gitu kan. Ya seperti Bapak juga, kita juga merasakan ketika orang lain sudah dapat bonus, kita belum. Kan merasa dikejar sesuatu gitu kan. Ya, makanya itulah kepuasan spiritual. Ketika Rasulullah salat panjang itu kan satu rakaat sampai membaca tiga surat itu dalam hadis Tirmizi itu kan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa yang sering saya ungkapkan itu. Itu kepuasan spiritual. Kalau kadang-kadang kan kita eh, makanya orang kalau bertemu dengan kekasih itu kan lain. Ya, kalau Rasulullah ketika salat itu kan bertemu dengan kekasih yaitu Allah. Apakah ada orang yang pengen sebentar bertemu dengan kekasih? Saya kira pengen lama sekali. Dulu waktu kita bertemu dengan istri kita Bapak Di awal-awal pengantin baru itu kan aduh makanya ada cuti itu untuk pemuda itu Kalau pemuda-pemudi menikah itu kan cutinya seminggu Itu sunnah Nabi itu Ya itu dalam hadis itu Kalau anak muda Gadis dan perjaka menikah Itu di rumah itu harus seminggu gitu. Makanya saya kira aturan-aturan di Telkom itu Buat yang itu cuti-cuti Eh, pengantin itu seminggu minimal itu. Nah kemudian kalau duda dan janda itu tiga hari itu begitu. Itu hadisnya sahih apa itu? <laughs> itu ada dalam kitab Nailul Autar itu. <laughs> ya jangan lama-lama apa <laughs> ya. Jadi sahih itu. Itu kepu apa kepuasan. Makanya seluruh hidup kita ini kan efeknya itu kepuasan spiritual. Ketika Bapak makan diawali dengan doa supaya ada kepuasan spiritual. Ya Allahumma barik semua mau mandi ada doanya ada. Ya, mohon maaf sampai melakukan kikituan juga itu ada ada doanya gitu. Subhanallah itu. Sampai ada seorang ulama fikih katanya, loh saya sangat riskan nyebut ini nih. Ada ulama fikih bapak itu yang mengatakan katanya ketika laki-laki orgasme itu katanya harus harus harus mengatakan zikir kepada Allah. Jangan berteriak sesuatu yang tidak berfaedah. <laughs> saya, saya, saya mohon riskan saya nyebut ini. itu ada seorang ulama pikir begitu. Biar kita hantarkan katanya itu. Hantarkan itu. Bibit manusia itu dengan kekuatan sikir kepada Allah. Begitu. Kan Allah Itu kan sangat bagus sekali. Auzubillahi <laughs> minasyaitonir rajim gitu. Itu kata para ulama fikih itu boleh. Jangan berteriak sesuatu yang tidak berfaedah. Sebab di dalam hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah, itu kalau orang berhubungan dengan istrinya tidak berdoa, Allahumma jadimna itu setan ikut andil menciptakan watak anak itu. Kalau ditakdirkan jadi anak. Makanya ada doa. Ini kepuasan spiritual. Nah oleh karena itu satu hal yang harus kita lakukan itu zikir agar kita menjadi keba apa memiliki kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya mudah-mudahan saja istri kita lebih senang dikasih zikir oleh suaminya daripada uang bulanan. Ya, itu nanti Bapak kalau cari istri soleh itu begitu. Ya seperti Bapak kalau ingin mendapatkan mantu yang solih, ya laki-laki itu cukup aja disuruh berjamaah jadi imam. Kalau bacaannya sudah E, murotal sudah tahsin nah itu udah bagus tapi kalau bismi nah itu masih TK itu kan begitu <laughs> atau ditanya jang kamu sholat jumatnya di ruah di daerah kamu hari apa gitu kan nah kalau dia <laughs> kalau dia bisa menjawab dengan baik insyaallah itu laki-laki yang soleh itu begitu <laughs> zikir kepuasan zikir kita terus terang bapak ibu sekalian zikir itu hanya ah, sampai di lisan kita saja Makanya aduh subhanallah. Gerakan-gerakan zikir itu kan yang saya tahu dalam catatan sejarah gerakan zikir Sanusia di Uni Soviet itu kan mampu merontokkan kekuatan komunis. Begitu. Makanya Rasulullah itu eh, zikir-zikirnya panjang ya, yang yang zikir pagi petang itu cukup panjang, Mbak. Kalau Bapak sudah biasa rutin membaca itu setengah jam itu. Tenang sekali hati itu. Ya, zikir pagi petang itu kalau para aktivis dakwah itu suka punya itu. Ya, wirid-wirid rutin itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang minimal Bapak membaca eh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiid qadir. 100 kali. Tenang gitu kan. Saya kira tidak mungkin kita bisa marah juga apa kepada istri kalau kita rajin baca itu. Begitu mau marah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu gitu. Itu dikontrol lisan kita itu oleh zikir itu, Pak. Semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hadis riwayat Tobroni itu katanya yang di yang merupakan kebahagiaan dunia akhirat itu selain lisan yang terus berzikir, yang kedua adalah maaf syukur. Ya. Maka zikir dan syukur ini berkaitan. Kan dalam surah Al-Baqarah dikatakan fadkurukum kurkum washkuruli wala takfurun. Dua itu syukur Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Itu disebut. Maka yang kedua yang akan membuat kita bahagia itu adalah kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu apa? Karena syukur itu minimal kita mengucapkan alhamdulillah, itu minimal. Alhamdulillah. Kemudian raga kita kemudian mengikuti Minimal sujud syukur. Bapak kalau dapat gaji sujud syukur nggak? Jujur loh Pak. Kan gaji itu kan ditransfer kan? Ke bank, ke rekening kita. Saya yakin itu tanggalnya sama. Nah, Bapak itu harus melakukan sujud rutin. Ketika setiap tanggal sekian. Kalau di Telkom tanggal berapa? Sebelum tanggal 10. Hmm? Akhir bulan, tanggal 30 gitu ya. 28 nah Bapak harus sujud syukur Nanti kalau saya syukur itu nanti begitu buka rekening itu ada bonus mendadak. <laughs> Eh, kita kadang-kadang guru tuh sih. Nah, haji naik, naik. Makanya kan kalau itu doa, ucapan itu doa. Kalau kita nyebut gitu katanya gaji kita nggak naik-naik. Makanya begitu kita mau mau itu tanggal apa? Tanggal 30, tanggal 28 itu kita berdoa kepada Allah. Ya Rob, Engkaulah pemegang kendali keputusan apapun di dunia ini. Aku tidak mengharapkan gaji naik ya Allah yang penting berkah. Tapi engkau maha tahu kebutuhanku sangat banyak. <laughs> Kalau gajiku tidak naik di Telkom ya Allah, berikanlah ya Allah pintu-pintu rizki selain di Telkom. Ya kan? kan bisa jadi ketika Bapak dapat proyek di luar Telkom kan buat sah-sah saja kan. Bapak tiba-tiba dapat cetakan dari Departemen Agama nyetak rapot 2 juta eksemplar. Gitu kan? Rapot apa namanya? Rapot virtual gitu kan sangat bagus sekali. Umpamanya. Gitu. Jadi syukur. Dan Rasulullah ini katanya Bapak Ibu sekalian seorang manusia yang subhanallah tidak tidak ada orang yang bersyukur kepada Allah manusia selain Rasulullah. Tingkat syukurnya sangat tinggi. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu kan manusia biasa juga, punya nafsu juga. Beliau satu hari itu tidak makan. Begitu beliau tidak makan, sudah tiga hari. Begitu datang ke rumah Siti Aisyah, Aisyah, aku dengar seorang sahabat kita memberikan makanan roti kering kepada kita. Aku sudah tiga hari tidak makan Aisyah. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Karena roti kering itu sudah aku berikan juga kepada sahabat kita yang tujuh hari tidak makan. Rasulullah mengatakan, biarlah kalau begitu. Aku baru tidak makan tiga hari, tapi ada saudara kita yang tujuh hari tidak makan. Biarlah aku hari ini akan sahur. Kira-kira kita kalau bonus kita lambat itu kan kita juga bisa seperti Rasul juga loh. Begitu kan, kamu dapat bonus? Udah, aku belum nih. Eh. Ya, ya Allah, terus eh, kita ingat. Ya, kalau Rasulullah tidak makan, aku cuma tidak dapat bonus gitu kan. <laughs> Jadi akan tenang orang itu, hati kan? itu. Makanya supaya kita bisa bersyukur katanya kata Rasulullah lihat kepada orang yang lebih rendah, jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi unduru ilaman man huwa asfala minkum wala tanduru ilaman man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum jangan kau lihat orang yang lebih tapi lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah itu seperti itu syukur makanya Bapak jangan ini ya kalau dapat anak dua syukuri punya istri eh, eh, apa jangan berpikir pada orang yang anaknya banyak tapi berpikir orang yang tidak punya anak bapak punya istri satu bersyukurlah kepada Allah betapa banyak sekarang laki-laki yang belum punya istri begitu saya pengen nanya sama bapak ini ketika bapak habis presentasi di salah satu perusahaan Tiba-tiba ada SMS yang masuk ke HP Bapak sambil mengatakan, "Pak, saya seorang dokter gigi baru lulus. Aku siap dinikah oleh Bapak. Apapun resikonya." Kira-kira bagaimana respon Bapak terhadap SMS itu? <laughs> Saya sekaligus ini Pak sedang melakukan ini sampel ini. Bapak akan tolak SMS itu atau akan Bapak terima SMS itu. Akan Bapak simpan SMS itu, SMS-nya nanti. Terima aja. Oh, di save. Di darat. Komitmen oh, katanya. Jadi dijalak langsung gitu. Sebab tahu yang ngasih SMS itu teman kerjanya laki-laki gitu. <laughs> Nah, sekarang ini banyak Bapak sedang banyak uh, ini apa SMS-SMS malam itu. Saya sudah dapat tiga Pak SMS seperti itu. Apakah benar atau tidak saya tidak tahu. Sekarang sedang diteliti. Kalau benar akan dikasih tahu tausiah. Kalau tidak benar ya, maka saya minta bantuan beberapa teman di Salula itu untuk itu. Dari mana ini? Berarti betapa banyak wanita yang ingin dinikah oleh ustadz. Kan -begitu. Makanya jadi ustadz itu jangan terlalu ganteng, Pak. Seperti saya cukup. Ya jarang yang mau. Gitu, ya. Kalau seperti ustadz Isan Tanjung itu ustadz yang ganteng itu bingung. Itu waktu ustadz Isan Tanjung ke Bandung itu ada ibu-ibu dari Tasik itu sampai aduh cina ibu mau iOS tengok pikir asal terus aku sih Makanya berbahagialah Bapak kalau wajah kita itu tidak ganteng. Kenapa? E, fitnahnya lebih kecil. Apalagi kalau mau makan kita termasuk orang yang tidak begitu kaya. Fitnahnya lebih kecil. Belum tentu ketika kita punya harta banyak kita bisa menghadapi fitnahnya. Ketika kita punya uang, ah pas-pasan Alhamdulillah Pak. Fitnahnya itu kecil. Paling-paling kita banyak makan, cukuplah ya. Nikmati hidup itu. Ya. Sebab saya lihat para usan itu kasihan kalau usan poligami ceramahnya nggak dipanggil lagi. Itu begitu. Itu kan tindakan kezaliman itu ya. Saya lihat tuh teman-teman tuh nggak laku lagi, kasihan. Makanya ada teman-teman yang ah udah aku mau nikah lagi nggak bisa katanya. Udah aku makan aja. Makan yang banyak dia. Makanya dia senang tuh sama acara bondan itu, wisata kuliner. Wah, dia makan terus katanya, mumpung masih hidup katanya. Anda tidak bisa tidak takut kolesterol atau apa? Saya punya doa Allahumma barik lana fima razaqtana kana benar. Kalau habis makan kemudian stroke itu karena doa tidak diijabah hatinya begitu. <laughs> Resikonya besar itu. Makanya ibu kalau punya suami mohon maaf bodoh ya, kemudian miskin, sakit-sakitan, nggak ganteng itu alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau. Itu begitu. Kita punya suami yang gagah perkasa, aduh, berat. Bapak sekarang itu kayak duren-duren itu kan. Duda keren itu kan sekarang musim dukuh juga Pak. Duda suka selingkuh. <laughs> itu berbahaya juga Pak. Sekarang duren itu dikalahkan oleh dukuh. Dukuh. <laughs> Duda suka selingkuh. Beda dengan kalau duren itu, tapi kalau dukuh itu nggak kelihatan. Makanya bersyukur kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak tidak miris gitu. Kita qanaah. Sebab syukur itu dekat dengan qanaah. Cukup dengan apa ya ada. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan buat kita. Sebab kalau bapak kita apa orang Sunda bilang ngarasula apa bahasa Indonesianya bapak? Mut, mutruk. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? ngegundel gitu itu nggak nggak sehat itu eh, eh, eh, eh. nah itu itu ngarasula makanya dalam bahasa Sunda itu kalau konsonan memakai e itu lubangnya kecil kalau pakai o lubangnya besar panto melengi itu kecil panto molongo itu besar <laughs> panon meletet itu kecil, tapi kalau panon molotov itu besar Eh, jangan. Oh, itu sulit untuk mengeluh Bapak itu. Ya. Teman saya ada yang melakukan penelitian Bapak di Pekalongan. Eh, beliau doktor sosiologi. Eh, beliau meneliti tentang nama-nama Jawa. Itu kalau orang Jawa namanya O, itu katanya, itu rata-rata turunan ningrat. Dan biasanya sukses. Gitu. Tapi kalau orang Jawa namanya Islam, itu biasa daerah pinggiran dan kurang sukses. Itu analisis beliau dah, di, di, di, di Pekalongan. Makanya kalau nama-nama orang itu biasanya dari oh ya, kayak Soeharto itu kan ningrat gitu kan. Terus apa lagi itu? <laughs> Sumanto itu. <laughs> kan bukan dari pekalongan, Pak. Ini khusus Pekalongan loh. <laughs> Bukan ini ini di Pekalongan itu. Bukan di luar Pekalongan. Kalau Sumatera kan di Surabaya. Surabaya ya. Apa? Tuban apa? Purwokerto. Oh, Jawa Tengah itu. Oh, berarti Jawa Tengah itu Sumanto tuh. <laughs> itu begitu. Makanya oh itu kuat itu. Oh, itu begitu. Oh. Kalau dalam angka kan O oh itu kan nol. Maka yang menentukan nilai itu nol dalam ilmu filsafat itu. Bukan satu. Tapi nol. Makanya begitu Bapak dimisbikan oleh orang lain dianggap kecil, itulah kebesaran kita. Kalau ada orang yang meremehkan kita, itulah kebesaran kita. Ya. Ingat, orang sukses dengan dihina, bukan orang sukses dengan dipuji. Ya. Ketika Bapak pasrah kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, insya Allah kita akan berbuat sehebat-hebatnya. Ketika Bapak dikejar anjing, pasrahnya ke siapa? Allah kan, wah ya Allah, langsung tuh. Apa pagar yang itu tidak bisa diloncatin, shoot, karena kita menisbikan diri di hadapan Allah. Ya, makanya kalau orang sombong-sombong itu kan tidak menisbikan diri. Aqua itu kan sukses karena dihina orang. Di Indonesia dagang air, kan gitu. Tapi ternyata sekarang nggak ada itu yang sukses selain Aqua. Makanya siaplah untuk dihina, jangan siap untuk dipuji. Jepang dihina itu ketika di, di apa Hiroshima dan Nagasaki itu tidak akan maju Jepang. Tapi ternyata dihina maju. Indonesia ini banyak dipuji, Bapak. Ya kan? Apa coba pujiannya? Jamrud di Katulis, Tiwa. Apa itu apa lagu kuspus itu? Tongkat kayu jadi tanah sekarang nggak bisa kedelai aja nggak ada di Indonesia bayangin coba <laughs> itu, karena banyak puji, makanya jangan minta dipuji makanya Rasul mengatakan kalau ada orang yang memuji mau lempar pakai pasir kenapa karena kita sering tenggelam dengan pujian nah sekarang ini Telkom lagi banyak dipuji hati-hati ya, saya baca di PR itu katanya Telkom termasuk salah satu perusahaan yang sehat yang bagus di Asia Pasifik betul kan ya saya baca itu di PR itu. Ya kalau salah, ya berarti PR-nya salah gitu kan. Tapi saya percaya ya PR tidak pernah salah, apalagi ketika Persib main bola itu nggak pernah salah. <laughs> Akurat PR itu kan. Sampai tiap hari itu berita Persib ada. Kenapa ketergantungan kepada pembaca hiking Persib? Begitu. Karena ini yang membuat PR naik kepalanya itu. Syukur. Yang ketiga katanya yang membuat kita bahagia dunia akhirat itu Bapak, yang ketiga sabar. Itu dalam hadis riwayat At-Tabrani. Sabar itu kan bahasanya ada musyakwa min alamil balwa. Tidak pernah mengeluh menghadapi hidup. Itu sabar. Jadi bukan diam. Kan sabar itu dibagi tiga kan. Sabar menghadapi tantangan, sabar menghadapi ketaatan, sabar menghadapi kemaksiatan. Kalau sabar menghadapi tantangan, penderitaan agar kita tidak mengeluh. Jadi orang yang banyak mengeluh tidak sabar. Kemudian sabar menghadapi ketaatan agar kita menjadi orang yang istiqomah. Dan yang ketiga, sabar menghadapi dosa agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Itu begitu. Harus sabar. Jadi kalau dia itu nggak sabar. Ada orang nempel lagi, dia aja. Itu itu bukan sabar. Kalau orang menempeleng pipi kanan harus kasih pipi kiri. Itu orang bloon Pak itu. <laughs> Kalau kita kambar kasih kambing itu bloon itu. Harusnya begitu nampar pipi kanan, pipi kiri jangan ditampar lagi. Jadi gitu guys. Hiduplah seperti pohon mangga, dilempar orang tapi menjatuhkan buah. Itu begitu. Jadi kalau ada orang menghina kita, sabar. Tingkat kesabaran itu. Dan yang terakhir Bapak, menurut hadis Tabrodi itu yang membuat bahagia kita itu Bapak Ibu sekalian adalah zauzatun solehatun, istri solehah. Kalau wanita itu laki-laki soleh. Bapak dikasih jabatan tinggi, mending istri soleh. Mending mana itu? <laughs> istri solehah itu bapak bukan berarti istri yang bisa dibodohi, bukan. Kan kita mah konotasi laki-laki itu kalau yang disebut istri, so, istri solehah itu adalah istri yang bisa dibohongi kan gitu. Bukan. Istri soleh itu adalah istri yang kreatif dan teliti. Ketika suaminya bawa uang, dia ngomong, "Pah, ini uang dari mana? Kok nggak seperti biasanya jadi gede?" Nah, itu si soleha. Itu ketelitian terhadap harta. Kemudian kalau ketelitian terhadap suaminya, kalau kalau nelpon, "Pah, ini di mana?" Lagi di kantor sama siapa? Nah, itu itu itu istri soleha ketelitian. Kecermatan dan kecerdikan. Gitu, gitu. <laughs> Kemudian kalau Ma? ya Ma, minjam HP ya? Ya, silakan. Itu hati-hati karena dia sedang memeriksa SMS. Itu isi solehah gitu. ah, Kemana? Keluar dari mana yang masuk? Tapi laki-laki lebih cerdas sebelum pulang sudah didelete. nah, ya. <laughs> ini ngajarin nggak benar jadinya. Ya makanya bapak harus bahagia kalau digituin oleh istri. Kenapa? Itu tandanya istri kita sayang sama kita. Makanya saya menganjurkan kepada ibu-ibu tiap hari telepon bapak. Tiap hari. Tapi jangan tiap jam, tapi tiap hari. Jadi ucapkanlah kata-kata yang mesra. Ya, katanya ini salah satu untuk mengaratkan suami istri itu katanya. Uh, Papa, I love you. Sudah solusi segitu. Kemudian ibu nanti tengah siang. Kalaupun aku tidak menyertai makan siang ini Aku yakin hatiku tetap berada dalam hatimu. Begitu. Bapak pernah nggak dapat SMS seperti itu dari istri itu? <laughs> Harus begitu katanya. Terus walaupun istri kita nggak SMS, kita yang SMS gitu. Mah, aku makan tanpa engkau di sampingku. Tapi aku sudah dapat. <laughs> Orang yang menceritaiku bahkan siang ini. Siapa dia? Rokib dan Atid. SMS. <laughs> Ya, itu saja Bapak. Jadi ada empat yang membuat kita bahagia. Nanti silahkan Bapak dibuka situsnya di Skordowi ya. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya. E, kalau bahasa Inggrisnya kadang-kadang sulit dibuka. Tapi kalau bahasa Arabnya mudah dibuka. Yang bahasa Indonesia nggak ada. Nah, itu sulit Pak bahasa Indonesia itu sangat terbatas Pak kata-katanya. Bapak jangan mengenalkan bahasa Indonesia. Bahasa di dunia yang paling miskin itu bahasa Indonesia. Sekaligus paling mudah. Contoh, Pak. Bahasa Indonesia itu kelebihannya tidak punya undak usuk bahasa. Cara bahasa itu nggak ada. Kalau bahasa sok, kita dengan hewan aja sama makan. Saya makan, anjing makan, ibu makan. Itu kalau bahasa Sunda lain. Abdi neda, bapak tuang, anjing Lelebok, itu gitu Kalau bahasa Jawa ada kan, Pak? Apa? Kalau saya itu apa, Pak? Kulo, kulo dahar, eh? <laughs> Kalau pinten piro kan gitu. Nah, bahasa Indonesia berapa ya berapa itu. Itulah. Makanya orang-orang yang hebat bahasa Indonesia bingung sekarang. Sekarang aja kan dulu kita menal carut marut, ya kan? Sekarang udah jadi karut marut. Sekarang ini. Yang nah, bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan saja. Bapak pakai bahasa Inggris ya. Tapi saya anjurkan bahasa Arab. Bahasa Arab. Bapak klik bahasa Arab. Bapak nggak ngerti pun itu ibadah. Allah. <laughs> Kata malaikat, kamu udah lihat apa? Aku dari lihat kumpulan tulisan-tulisan Arab. Enggak apa-apa, Pak. Nanti dipermudah oleh malaikat. Saya yakin begitu. Makanya saya yakin, ya. Kalau kita bisa bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Quran. Setidak-tidaknya kalau orang sudah baca Quran, kalaupun dia tidak bisa berbahasa Arab, kalau di Saudi Arabia dia sasab, sasar, dia pakai bahasa Quran. Seperti orang Sunda itu sulit ke Masjidil Haram, orang Jawa baru Masjidil Haram. Uh, mas, terang, hari Masjidil Haram kapal mananya? Opo, opo, karena orang Jawa nggak ngerti bahasa Sunda. Karena dituliskan itu haram, disebut haram, orang Jawa mengatakan ihdinas syurotol mustaqim katanya <laughs> begitu. itu pakai bahasa Quran itu. <laughs> ya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan siang hari ini adalah hari yang barokah buat kita, hari yang bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan empat perkara yang disabdakan oleh Rasul tadi ada dalam hidup setiap kita.